liman lam yuti'illah azza wa jal Dalam musnad Dari Anas Bahwa Mu'ad ibn Jabal Radiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya Ya Rasulullah Bagaimana pendapatmu kalau kami dipimpin oleh penguasa-penguasa yang tidak berpegang dengan sunnahmu dan tidak mengambil perintahmu? Fama ta'muru fi amrihim? apa yang kau perintahkan pada kami tentang mereka ini? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, La ta'ata liman lam yuti'illah azza wa jal. Tidak ada ketaatan kepada siapa yang tidak mentaati Allah azza wa jal. Ini sering disalahpahami, dikira maknanya lepas ketaatan dari penguasa. Ini barakallahu fikum makna yang salah yang akhirnya bertentangan dengan hadis-hadis yang menyatakan usbir sabarlah sampai engkau bertemu dengan aku pertanyaannya sama Allah salah yastanuna bisunnatik wala yahtajuna bihajjik qulubuhum qulubu syayatin hati-hati mereka hati-hati syaitan Nabi tetap menyatakan ittaqillah bertakwa kepada Allah tetaplah kalian mendengar dan taat dan di sini dikatakan tidak ada taat Hadis ini sama dengan hadis-hadis lain yang juga sahih dan lebih banyak dibahas oleh para ulama yaitu kalimat la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah. Atau yang lebih sahih yang lebih sahih innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu pada kebaikan. Allah bedakan untuk tidak mentaati satu perintah yang zalim atau satu perintah yang dosa dengan melepaskan diri dari ketaatan. Itu berbeda. Misalnya penguasa menyatakan kerjakan A, kerjakan B. Yang A mubah sesuai dengan sunnah, tidak bertentangan dengan hadis. Kerjakan, taati. Tapi ketika diperintahkan untuk bermaksiatlah kalian tidak aku tidak akan bermaksiat pada Allah SWT. Karena taat itu pada kebaikan, bukan pada kemunkaran. Pada ketaatan pada Allah, bukan pada kemaksiatan pada Allah Taala. Wala yanzi'anna yadan min Tetapi jangan melepas tangan dari ketaatan. Mereka kaum khawarij membawa hadis-hadis yang seperti ini walaupun hadisnya mungkin tidak sahih atau kurang sahih mereka akan pegang kuat-kuat dan mereka akan berkata lihat kalau penguasa bermaksud nggak ada ketaatan pada mereka, kita lepas taat dari mereka, alias memberontak. Ada gairu sahih. Nanti akan jelas dengan sekian banyak hadis di bawahnya. Kharaja Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'udin, radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata Fili umrakum ba'di Nah, saya li maaf saya ulangi saya li umurakum ba'di rijalun yutfi'una minas sunnati wa ya'maluna bi bid'at wa yuakhiruna salah an mawaqitiha kata Nabi SAW akan datang nanti penguasa-penguasa kalian yali umurakum akan memegang urusan kalian maksudnya pemerintah memegang urusan kalian ba'di setelahku nanti rijalun orang-orang yang yutfi'una minas sunnah yang memadamkan cahaya sunnah wa ya'maluna bil bid'ah dan mengamalkan kebid'ahan wa yu'akhiruna salat dan mengakhirkan salat dari waktu-waktunya faqultu ya Rasulullah in adraktuhum ya Rasulullah bagaimana kalau aku mengalaminya kaifa af'al bagaimana aku lakukan qala la ta'ata liman asallah enggak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah. Maka diajarkan oleh para ulama tetap sholat pada waktunya. Kalau terpaksa mengikuti mereka sholat di luar waktu, maka bukan sholat yang wajibnya. Ini khonidin azakullah diajarkan oleh para ulama yang mengalami masa itu, ikutlah bersama mereka, sholat mereka, tetapi engkau tetap sholat pada waktunya. Karena sholat keluar dari waktunya tidak sah wa fi amrihi bittiba'i sunnatihi dan perintah Rasulullah SAW untuk mengikuti sunnah wa sunnatul khulafar rasyidin dan mengikuti khalifah-khalifah yang lurus setelahku ba'da amrihi bisam'i wa ta'ah setelah perintah untuk mendengar dan taat pada penguasa liwalatil umur umuman secara umum ini dalilun ala anna sunnatul khulafar rasyidin muttaba'ah ini dalil bahwa sunnahnya para khalifah itu muttaba'ah harus diikuti kattiba'i sunnatihi seperti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bikhilafi ghairihi min wulatil umur berbeda dengan yang lainnya dari para penguasa-penguasa kalau para khalifah-khalifah yang lurus dari khulafah rasyidin maka sunnahnya menjadi sunnatun tuttaba' selama tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Maka kita berpegang dengan kitab sunnah dengan pemahaman para khulafa ar-rasyidin. Itu maknanya. Wa fi musnadil Imam Ahmad dan Jami' Tirmidzi dari Hudzaifah qala kunna 'inda Nabi SAW julusan. Kami pernah di sisi Nabi dalam keadaan duduk. Faqala inni la adri ma qadru baqa'i fikum. Sesungguhnya aku tidak tahu berapa sisa umurku bersama kalian. Faqtadu billadaini min ba'di. Maka ikutilah dua orang setelahku. Wa ashara ila Abi Bakr wa Umar. Diisyaratkan kepada Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang setelahku. Wa tamassaku ahdi Ammar. Dan ikutilah apa yang dipegang oleh Ammar. wama haddatsakum Ibnu Mas'ud dan apa yang disampaikan kepada kalian oleh Abdullah bin Mas'ud. Fasaddiquh, maka benarkan dia. Wa fi riwayah, dalam riwayat, tamassaku bi'ahdi ibni ummi 'abdin. Peganglah kalian dengan apa yang dipegang oleh ibnu ummi 'abdin. Abdullah bin Mas'ud. Julukannya ibnu ummi 'abdin. Wahtadu bihaji Ammar dan ikutilah bimbingan Ammar. Hadis Rafa Ahmad dan Tirmidzi wa Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Wa kafir kathir ini yang dijadikan oleh beberapa ulama untuk merajihkan istihadnya Ali bin Abi Talib dan menyalahkan istihadnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai keduanya kedua-duanya beristihad. Bagaimana istihadnya yang rajih yang dapat dua pahala dan yang salah dapat satu pahala? Syekhul Islam Ibn yang menyatakan dengan hadis-hadis seperti ini dan yang lebih sahih adalah kalimat Ammar qatalahu al-firqatul baghiyah. Ammar dibunuh oleh kelompok yang menyelisihi penguasa yang sah. Berarti yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib penguasa yang sah, sedangkan Ammar dibunuh dari oleh pihak dari sana dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal, dua-duanya beristihad dengan dalil. Dengan dalilnya masing-masing, maka ini kita tidak masuk ke dalamnya. Kita menyatakan kedua-duanya mujtahid dan dua-duanya mendapatkan pahala. Adapun ketika para ulama berbicara tentang raji dan merjuh, mana istihad yang raji dapat dua pahala dan mana istihad yang salah mendapatkan satu pahala, maka mereka akan berdalil dengan dalil-dalil ini. Wa nafsa kathirun minal a'immah على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا kebanyakan para imam-imam memasukkan khalifah yang lurus yang kelima kita akan selalu hafal empat Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali ah. oh iya baik فنص Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليه akhir في ala man yuqtada bihi min ba'dih Maka di sini nas ucapan tegas dari Nabi SAW siapa yang harus diikuti setelah Rasulullah SAW wafat yaitu Abu Bakar wa Umar wa Khulafar Rashidin dan beliau berkata al Khulafar Rashidun alladina amara bil umara bil iqtida bihim hum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali bahwa Khulafar Rashidin yang dimaksud ketika dalam hadis yang sedang kita bahas ini berbunyi Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyin. Siapa mereka? Disebutkan Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Dari mana diambil? Diambil dari kesimpulan hadis inna fi ya, hadis safina dari Nabi SAW. Al-khilafatu ba'di 30 sana. Khalifah-khalifah setelahku itu 30 tahun. Thumma takunu mulka. Kemudian setelah itu terjadilah kerajaan. Waqad sahahahu Imam Ahmad wa ihtajja bihi ala khilafatil a'immatil arba'ah. Disahihkan oleh Imam Ahmad dan berhujah dengan ini semua para a'imah yang empat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Semuanya berpegang dengan hadis ini menyatakan yang namanya khalifah 30 tahun. Kalau dihitung eh, Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, kemudian Ali beberapa, kemudian dihitung sampai 30 itu berakhir pada Ali dan setelah Ali Al Hasan sebentar. Tapi masuk di dalam 30 itu. Eh, kalau mau ditambah 5 berarti Al Hasan sehingga harusnya orang-orang Syiah tidak membedakan antara Hasan dengan Hussein. Tidak membedakan dalam hal memuliakan. Mereka memuliakan Hussein, tapi melupakan Al-Hasan. Padahal Al-Hasan termasuk Khalifah Rashid yang pernah memegang tampu pipingan sebagai penguasa dan istihadnya dipuji oleh Rasulullah SAW. Yaitu mengalah kepada Muawiyah. Itu dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Inna bni hada sayyid sambil digendong Al Hasan dalam keadaan masih kecil. Anakku ini adalah sayyid yang akan mendamaikan antara dua golongan, dua pasukan besar yang seperti gunung. Dikatakan inna bni hada sayyid. Maka yang namanya sayyid itu Al Hasan dan turunan Al Hasan, masya Allah yang salihin Tapi memang segalanya terbalik. Kaum Syiah Rafidah segalanya terbalik. Bukan al Husain tidak memiliki keutamaan, kedua-duanya memiliki keutamaan karena Nabi menyatakan bahwa dua anakku ini raihataya fil jannah, dua raihatain dalam surga. Sayyida syababi ahli jannah dalam riwayat dikatakan dua-duanya tokoh pemuda penduduk surga nanti. Al Hasan wal Husain. Wal Hasan syahid dibunuh diracun. Demikian pula Al Husain syahid dibunuh oleh mereka-mereka yang menganggap bahwa al Hasan sebagai pemberontak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kedua-duanya syahid biidnillah ta'ala. Tetapi yang masuk dalam khulafa Rashidin adalah Al-Hasan. Berarti termasuk dalam perintah Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa Rashidin al Mahdiin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan. Adapun Muawiyah radhiyallahu taala anhu para ulama menyatakan khairul muluk. Kalau dikatakan muluk sebaik-baik muluk, sebaik-baik raja adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. kathir كثير من aimma على أن عمر بن عبد العزيز خليفة rasyid أيضا ada yang menambahkan bahwa Umar ibn Abdul Aziz ya, sebagai khalifah yang lurus. Wa yadullu alaihi ma kharrajahu al-Imam Ahmad min hadis Hudzaifah ditunjukkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol takunu fikum nubuwah Masya Allah terjadi tengah kalian kenabian sekehendak Allah thumma yarfa'uha Allah idza syaa kemudian Allah angkat sekehendaknya dalam masih kosong masih banyak tempat kemudian diangkat oleh Allah sekehendaknya. Thumma khilafah ala manhajin nubuwah. Kemudian terjadilah khalifah-khalifah dengan manhaj nubuwah. Masya Allah, sekehendak Allah. Thumma Allahu idza sya'an an yarfa'aha. Kemudian Allah angkat pula khilafah nubuwah sekehendaknya. Thumma mulkan jabariyah Fatakunu Masya Allah Kemudian terjadilah penguasa-penguasa Dan itulah penguasa terjadi sekehendak Allah Fama yarfa'uha Kemudian diangkat Fama takunu khilafah ala manhaji nubuwah Kemudian terjadi lagi khilafah ala manhajin nubuwah Suatu saat akan terjadi lagi Manhaj khilafah nubuah. Fama sakata Kemudian beliau diam jadi digambarkan khalifah Rasidin, khalifah-khalifah, kemudian kerajaan-kerajaan, kemudian khalifah lagi nanti. Ya. Falamma waliya Umar ibn Abdul Aziz dakhalai alaihi rajulun. Ketika Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk pimpinan sebagai khalifah, masuklah kepadanya seseorang. Fahaddatsahu bihadal hadis. Disampaikan hadis itu. Fasurra bihi wa a'jabahu, maka beliau gembira dan beliau kagum dengan hadis tersebut. Ikhwani a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Beberapa ulama ditanya, lebih mulia mana, lebih tinggi mana? Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ulama tadi terkejut. Engkau bandingkan sahabat dengan bukan sahabat? Wallahi debu yang diterbangkan oleh Muawiyah dalam jihadnya visabilillah lebih mulia dari mereka-mereka yang setelahnya. Tidak mengatakan Umar bin Abdul Aziz yang setelahnya. Artinya sahabat dengan bukan sahabat tidak bisa dibandingkan. Sehingga kalaupun dikatakan muluk maka khairul muluk. Bahkan ada yang berkata pula dari mereka para ulama, wallahi kalau aku tidak tahu itu Muawiyah, mungkin aku mengira bahwa Imam Mahdi telah lahir karena beliau di Syam dan ciri-cirinya persis seperti digambarkan tentang Imam Mahdi di Syam memimpin perang jihad fisabilillah melawan musuh dalam keadaan dermawan, kiri bila akhiri dan lain-lain dari pujian mereka para ulama terhadap Muawiyah. Sehingga dudukkan sesuatu pada tempatnya, jangan berlebihan. Adapun khilafah yang akan muncul nanti di akhir zaman adalah nanti Imam Mahdi dari turunan Al Hasan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku ini Muhammad ibn Abdullah dari turunan Al Hasan kembali lagi Syiah terbalik lagi menyatakan Imam Mahdi dari turunan Husain ya. dan terbalik lagi namanya bukan Muhammad Ibn Abdullah mereka katakan namanya dengan nama-nama yang aneh yang mereka namakan dan mereka berkata itu imam yang ke-12 yang telah lahir dan masuk ke gua Samirra kemudian belum keluar sampai hari ini mereka selalu menunggu di pintu gua dan memanggil dengan kalimat ya imam, ya imam, ya imam. Dan lebih anehnya, mereka pernah mengadakan acara di depan gua dan kemudian orang itu muncul yang katanya Imam Mahdi tadi pakai cadar. Allah pakai cadar, ada videonya. Kemudian mengatakan dengan nasihat singkat dan masuk kembali, hilang kembali. Ini barakallahu fiikum keanehan Syiah Rafidhah. Mereka tidak memiliki hujah, tidak memiliki dalil. Adapun riwayat-riwayat sangat jelas Nabi menyatakan akan datang nanti imam yang namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku dan lahir di Syam, bukan di Iran. Di Syam, bukan di Irak. Di Syam barakallahu fikum adalah sekitar eh, Palestina dan sekitarnya termasuk pecah-pecahnya karena memang dulunya luas Syam itu kemudian terpecah-pecah <coughs> kembali kepada kita wa kana Muhammad bin Sirin ahyanan yus'al an syai'in min al-ashribah fayaqulu anhu imam huda Umar bin Abdul Aziz Ibnu Sirin kadang-kadang ditanya tentang satu masalah fikih beliau jawab hal itu dilarang tidak disukai oleh Imamul Huda yaitu Umar bin Abdul Aziz dijuluki dengan Imamul Huda nah Umar bin Abdul Aziz <laughs> rahimahullah adalah seorang yang memiliki ilmu seorang yang saleh tidak diingkari tetapi jangan dibandingkan dengan sahabat sahabat jauh lebih mulia karena sekian keutamaan yang ada dalam Quran dan Sunnah tetapi Umar bin Abdul Aziz juga khalifah yang saleh yang dikenal kesolehannya dan sangat bagus nasihat-nasihatnya dan besar jasanya. Apa jasanya? Mengumpulkan hadis untuk ditulis. Dia khawatir hilang hadis. Maka Umar menyatakan, kumpulkan semua hadis. Siapa yang memiliki hadis, tulis. Dan diperintahkan untuk dikumpulkan hadis-hadis. Maka tertulislah hadis di zaman beliau secara resmi oleh pemerintah. Sehingga orang-orang bodoh dari kalangan orientalis dan sejenisnya berkata bahwa hadis itu dibukukan setelah 200 tahun atau setelah sekian 100 sekian tahun setelah Rasul wafat maka tidak otentik sama sekali ini kebodohan mengapa karena ditulis secara tidak resmi sudah banyak yang nulis bahkan sejak Rasulullah masih hidup Nabi sudah menyatakan uktub li Abi tulislah untuk Abu Syah dan juga sudah ada yang minta izin seperti Amr Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Ya Rasulullah, aku menulis semua yang kau ucapkan tapi Quraisy melarangku. Mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi, tulislah. Sungguh tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Maka dicatat oleh Abdullah ibn Amr bin As dan tumpukan catatannya dijuluki As-Sahifah. Ah, As-Sadiqah. As-Sadiqah. Saya ulangi As-Sadiqah. Saya tercampur dengan Sahihah atau Sahihah. Itu adalah catatannya Abu Hurairah Abu Hurairah juga mencatat. Ketika Rasulullah masih hidup, aku tidak mencatat. Kata Abu Hurairah, tidak ada siapapun yang memiliki hadis lebih banyak dari aku kecuali Abdullah ibn Amr ibn Al-As karena beliau waktu itu menulis, aku tidak menulis. Sampai Rasulullah wafat, berarti Quran sudah lengkap, tidak khawatir tercampur dengan Quran, baru aku menulis. Artinya ini makna bukan dalam nas Abu Hurairah. Maka beliau baru menulis setelah Rasulullah wafat. Itu perbedaannya. Maka di dalam rumahnya Abu Hurairah juga ada catatannya. Dan kebetulan catatannya disalin oleh muridnya Abu Hurairah. Salinannya sekarang masih ada. Ini khuludin azakumullah. Sayangnya ada di perpustakaan orang-orang barat sana. Mereka tahu bahwa ini bahaya. Kalau sampai mereka merasa yakin dengan catatan ini, karena hanya dua rawi saja. Baik, oleh karena itu, yang pertama mereka jatuhkan namanya adalah Abu Hurairah. Mereka menulis buku dengan judul Abu Hurairah, pendusta pertama dalam sejarah Islam. Diikuti oleh Abu Rayyah di Mesir. Menulis tentang Abu Hurairah. Penjelekan Abu Hurairah. Syiah mengaminkan. Emang eh, Abu Hurairah begini dan begitu. Setali tiga uang mereka semua sama <laughs> bahwa mereka ingin memutus rantai riwayat kepada Rasulullah SAW dari yang tersahihnya yaitu dari Abu Hurairah dan dari Aisyah istri Rasulullah SAW yang paling cerdasnya maka mereka putus yang itu dicerca Ibnu Umar atau Umar atau Abu Bakar mereka yang paling mereka cerca mereka-mereka ini kembali pada kitab tetapi secara resmi itu jasanya Umar bin Abdul Aziz Masya Allah semua para ulama menyusun mencatat aku khawatir hadis akan hilang kata Umar bin Abdul Aziz maka terjaga kitab-kitab saat itu وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة hal هو إجماع أو حجة مع مخالفة غيره من الصحابة أم لا ada perselisihan para ulama tentang ijma'nya khalifah yang empat kalau khalifah yang empat sepakat apakah jadi hujjah atau tidak jadi hujjah kalau ijma' seluruh para sahabat na'am itu sudah jelas tidak ada khilaf kalau para sahabat sepakat itu adalah ijma' itu hujjah yang ketiga setelah Quran dan sunnah yang ketiganya ijma'us sahabah. Tapi sekarang ada perselisihan dari para sahabat. Tapi khulafa yang empat sepakat. Hujjah oleh sebab hujjah. Wa fi riwayatan anil Imam Ahmad. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Wa hakama Abu Khazim Al-Hanafi fi zaman al-Mu'tadid bitawrithi dhil arham wa lam ya'tad biman khalafa al-khulafa' wa nafadha hukmahu bidzalika fil Ada dua riwayat dari Imam Ahmad dan dihukumkan oleh Abu Khazin Al-Hanafi ada dua pendapat maksudnya Imam Ahmad pernah menyatakan hujah pernah mengatakan bukan hujah wallahu alam perlu diteliti riwayatnya mana yang lebih dulu mana yang belakangan Adapun Abu Hazim Al-Hanafi di zaman Khalifah Al-Mu'tadid Billah menganggap tawrithidil arham bahwa orang-orang yang merupakan kerabat mendapatkan warisan walam ya'tad biman khalafal khulafa dan tidak menganggap sahabat yang lain yang menyelisih khalifah-khalifah yang empat kalau sudah khalifah empat sepakat tidak peduli dengan sahabat yang lain hukmahu bidalik dan diterapkan hukumnya fil afaq di seluruh penjuru di zaman al-Mu'tadid. Walau qala ba'd al-khulafa al-arba'ah qawlan wa lam yukhalifhu minhum ahad kalau khulafa yang empat berpendapat dengan satu pendapat yang sama kemudian tidak diselisihi oleh siapapun dari para sahabat yang lain bal khalafa ghairuhu min sahabah tetapi diselisihi orang yang selain sahabat Wali qaddim qawluhu ala qawli ghairi maka apakah didahulukan ucapannya di atas ucapan yang lain Fihi Qaulani ayda. Juga ada dua pendapat dari para ulama. Wal mansus an Ahmad adapun yang disebutkan secara nas dari Imam Ahmad annahu yuqaddim qawlu yuqaddim qawluhu ala qawli ghairihi min sahabah maka di, diangkat atau didahulukan ucapan khalifah yang empat di atas seluruh sahabat yang lain apalagi bukan sahabat. Wa kadza dzakarahu al-Khattabi wa ghairuhu. Demikian pula oleh Imam Al-Khattabi kalau khulafa yang empat sudah sepakat cukup. Wa kalamu aktsari salaf yadullu ala dzalik. Dan ucapan kebanyakan para salaf menunjukkan hal tersebut. Khususan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fa innahu ruwiya 'anil nabi karena sungguhnya diriwayatkan dari Nabi SAW min wujuhin dari berbagai macam sisi Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar wa qalbihi Allah jadikan kebenaran melalui lidahnya Umar dan juga hatinya Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Syaibah wa sahahahu Ibnu Hibban dengan ini maka ucapan Umar menjadi pegangan di samping hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin Apalagi diiringi dengan Abu Bakar, wa Uthman, wa Ali juga sepakat. Maka tidak perlu menengok pada yang lainnya. Demikian pendapat aksarus salaf, kebanyakan para salaf. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz yattabi'u ahkamahu. Dan Umar bin Al Aziz, ibn Abdul Aziz, khalifah, mengikuti jejak Umar. Artinya apa yang diputuskan oleh Umar, maka dia akan putuskan. Wa yastajilu biqaulin Nabi Umar bin Abdul Aziz mengikuti Umar bin Khattab dengan dalil yaitu ucapan Nabi SAW Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbih Allah menjadikan kebenaran pada lidahnya Umar dan hatinya Qala Malik berkata Imam Malik rahimahullah Qala Umar bin Abdul Aziz sanna Rasulullah SAW wa wulatul amri min ba'dihi sunanan bahwa Rasulullah SAW dan para khalifah-khalifah setelahnya telah menggariskan sunnah-sunnah. al akhdu biha i'tisamun bi kitabin wa sunnah. Berpegang dengannya merupakan i'tisam bi kitabillah. Berpegang dengannya merupakan pegangan terhadap kitabullah. Wa quwwatun ala dinillah dan merupakan kekuatan terhadap agama Allah. Ini berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafah Rasyidin itu adalah berpegang dengan Quran itu adalah kekuatan dalam agama laisa li ahadin tabdiluha wala taghyiruha wala an-nazar fi amrin khalafaha kata Umar bin Abdul Aziz tidak boleh seorang pun menggantinya tidak boleh seorang pun merubahnya dan tidak boleh pula melihat kepada selainnya yang menyelisihinya Man biha fahuwa Siapa yang terbimbing dengan sunnah-sunnah itu, maka dialah yang terbimbing yang mendapat hidayah. Wa biha dan siapa yang mengharapkan kemenangan dengannya dengan sunnah-sunnah itu, fahuwa maka dia akan menang, akan ditolong. Wa man tarakaha wa mu'minin. Dan siapa yang meninggalkannya dan meninggalkan jalannya orang-orang mukmin itu, Wallahu Allahu ma Allah akan palingkan dia kemana dia berpaling. Iktibas. Oh, Iktibas. Memetik ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu yang berbunyi wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra al mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira maka dikatakan wallahu Allahu ma tawalla wafahu jahannam wasa'at masira siapa yang menyelisihinya dan mencari jalan lain selain jalan orang-orang mukmin itu maka Allah akan palingkan dia kemana dia berpaling wafahu jahannam dan akan dimasukkan dalam neraka jahannam wasa'at masira dan itu sejelek-jelek tempat kembali diambil dari ayat tadi wa man yushaqiqir rasul siapa yang menyelisihi jalan rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda setelah jelas baginya petunjuk wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin, menjalani jalan selain jalannya orang mukmin, nuwallihi tawalla.